Bagaimana hukumnya orang mengerjakan sholat tahiyatul masjid? Ini yang paling ada hubungannya ini. Biasanya ada bacaan khutbah. Membaca. Melakukan sholat tahiyatul masjid waktu khutbah. Diperdengarkan. Di dalam madhab kita Imam ash shafi radhiyallahu anhu. Bahwasanya kalau orang masuk masjid dalam keadaan khutbah sudah dimulai. Maka tetap disunnahkan kita melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid khafifatain yang ringan dua rakaat. Berbeda dengan madhabnya Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, mereka mengatakan tidak disunnahkan untuk salat sunnah tahiyatul masjid karena Imam Abu Hanifah lebih lebih memakai idza al-Qur'anu dan itu termasuk dianggap seperti itu. Jadi menurut Imam Abu Hanifah nggak ada tahiyatul masjid di saat khutbah sudah dikumandangkan. Tapi menurut madhab kita Imam Asy-Syafi'i ini khafifataini. Jadi karena Anda madhab Syafi'i tetaplah datang Tetaplah di saat datang ke masjid terlambat, khutbah sudah dikumandangkan, maka hendaknya Anda melakukan sholat dua rakaat ringan saja. Namanya sholat tahiyatul mas.